khusus kepada ilmu syariah dari awal pembahasan sampai dari semua orang kita rentetan penyebutan tadi berkaitan dengan ilmu memiliki keutamaan, ilmu memiliki kemuliaan. Yang tanda adalah terangkatnya derajat orang yang berilmu. yang antaranya adalah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidaklah diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk meminta sesuatu atau meminta tambahan sesuatu selain daripada meminta tambahan ilmu. Berdoakan juga bahwasanya persaksian ahli ilmi disetarakan, digandengkan dalam satu ayat yang sama dengan persaksian kata persaksian para mereka. Kemudian para ulama anak ahli ilmi lah, yang dijuluki Allah Subhanahu Wa Taala bahwasanya mereka lah hamba-hamba yang memiliki rasa takut yang tinggi kepada Allah Taala. Kita lanjutkan kata sang penulis semoga Allah menjaga beliau ويقول تعالى في شأن قارون ويقول تعالى في شأن قارون Berkata Allah yang maha tinggi tentang perkara atau perihal korun. Inna korun makanan min kaum Musa. Korun adalah salah satu dari kaum Nabi Musa. Dan yang terkenal dengan harta kekayaannya. Kita baca kata beliau. بدل الله تعالى فخرج على قومه في زينته قال الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا مثل ما أوتي, ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم وقال الذين أوتوا العلم ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا ولا يلقاها إلا الصابرون Kata Allah Taala tentang perkara Korun Akhirnya korun keluar kepada kaumnya dengan membawa perhiasannya, membawa harta bendanya, memperlihatkan kepada kaum nah, kaumnya. Yang mana harta benda korun luar biasa besarnya. Disebutkan dalam ayat bahwasanya, nah gemboknya saja yang menutupi atau yang mengamankan pintu gerbang dari gudang Penyimpanan harta kekayaan korun. Nah, tidak bisa membawanya kecuali butuh delapan orang. Nanti kurang dan delapan orang tidak bisa. Itu baru gemboknya. Bagaimana dengan dengan, dengan pintunya? Bagaimana lagi dengan ruangan? Nah, tempat penyimpanan harta benda korun. Korun keluar kepada kaumnya membawa perhiasannya. dari orang-orang yang menginginkan kehidupan dunia mereka pun berkata ya dari tanah selama utia korun seandainya saja kami diberikan juga sebagaimana <clears throat> apa yang diberikan kepada korun ini orang-orang pada umumnya orang yang tidak memfondasikan dirinya dengan ilmu mereka juga ingin memiliki apa yang dimiliki oleh korun berupa harta benda innahu innahu latu 'adzim kata mereka ini adalah sungguh nah, bagian yang besar harta benda yang besar. Namun di sisi lain ada ahli ilmi, ada orang-orang yang anugerah yang Allah anugerahkan kepada mereka ilmu, tidak seperti keinginan orang-orang secara umumnya. Wakala tadi utul ilma sedangkan orang-orang yang diberikan ilmu mereka mengatakan wailakum sungguh celaka kalian sawabullahi khairun dengan al yang wa amila salihah pahala dan jalan Allah lebih baik bagi siapa yang beriman serta beramal soleh Nah, dan ayat ini bahwa ahlul ilmi adalah orang-orang yang tidak terpengaruh dengan fitnah duniawiya. bahkan mereka juga ikut memberikan peringatan kepada umat agar tidak ikut terfitnah. Jadi luar biasa. Jadi keberadaan ahlul ilmi di satu kaum adalah anugerah dari Allah. Walau yulaqaha illa sabirun tidak ada menggapainya, menggapai apa yang di sisi Allah berupa jalan pahala tidak akan menggapainya kecuali orang-orang yang bersabar jadi ketika terjadi fitnah dunia inilah kata kuncinya apa sabar. Sebagaimana yang dinasihati oleh ahlul ilmi dalam ayat ini tentang kisah korun dan kaumnya. Lanjut boleh macam tafsir akan ayat di atas dari sang penulis Syekh Abu Bakar Abdul Razzaq An-Nahmi hafizahullah. Fa fi hadhihi al dalilun ala anna ahli ilmi yarifuna al-fitan wa hiya qadimah wa amma al-awam fala ya'rifunaha illa wa qad adbarat Nah, kata kami oleh Syekh Abdul Razak An-Nahmi. Di dalam ayat ini terdapat satu landasan hukum bahwa Ahlul ilmi mereka mengetahui fitnah ketika baru datang. Nah, fitnah belum terjadi. Baru ada gelagat-gelagatnya, baru ada gejala-gejalanya, ahlul ilmi sudah mendeteksi tentang kemunculan fitnah. Wa amal awam, adapun orang awam, keumuman kaum muslimin awam ya, artinya yang tidak memiliki nah banyak ilmu pengetahuan. Mereka tidak mengetahui tentang kedatangan atau mereka tidak mengetahui tentang fitnah kecuali ketika fitnah telah telah selesai. Oh ternyata kemarin fitnah. Nah sudah selesai baru baru mereka sadar, baru mereka terjaga, terbangun dari tidurnya. Oh ternyata kemarin adalah fitnah. Nah, hal yang serupa diucapkan oleh Al-Imam Al-Hasan Al-Basri rahimahullah ta'ala. Yang ucapnya hampir sama dengan ini. Imam Al-Hasan Al-Basri rahimahullah, Al-ulama ya'rifuna al-fitan inda iqbaliha wal juhal ya'rifuna al-fitan inda idbariha. Ahlul ilmi atau kalangan ulama mengetahui fitnah bahkan baru datang. Dia sudah mencium, ahlul ilmi sudah mencium bahwasanya hati-hati, waspada kalian wahai umat akan datang fitnah. Akhirnya yang firasat mereka yang tinggi Dilandaskan ilmu Allah Ilmu agama Ketakwaan Keimanan Karena kata mereka Allah Subhanahu wa taala tinggi firasat mereka bahkan belum terjadi fitnah, baru gejalanya dia sudah mengetahui. Wal alikun al fitnah indah ibarih dan orang yang jahil, orang yang tidak memiliki ilmu. Nah, mereka mengetahui nanti fitnah ketika sudah selesai, sudah beranjak pergi, sudah meninggalkan kita. Artinya ini semua beliau berikan kepada kita bukan ayat oleh pelajaran yang diberi ayat tersebut tentang keutamaan ilmu. Oleh karena itu ini sebagai motivasi hendaknya kita ikhwan kiram barakallahu fikum jami'ah nah menyibukkan kita menyibukkan diri kita dengan ilmu. Mempondasikan diri kita dengan ilmu dengan cara belajar, menuntut ilmu. dikatakan inilah simbol dari simbol-simbol dakwah ahlu sunnah menuntut ilmu keseharian mereka, rutinitas mereka. Nah, adalah menimba ilmu. Beliau sebutkan berikutnya lagi berkaitan dengan satu fawaid penting tentang ilmu. Ya, orang yang memfondasikan diri dengan ilmu adalah orang-orang yang luar biasa, memiliki keutamaan dan kemuliaan yang banyak. Walau ulama yad'un al-asya'a fi mawadi'iha. Dan para ulama menempatkan sesuatu tepat pada tempatnya. Nah, para ulama hakim bijaksana. Dan mana dari bijaksana adalah yang menempatkan sesuatu tepat pada tempatnya. Nah, menempatkan sesuatu tepat pada tempatnya. Maka yang lawan dari hakim atau bijaksana adalah abdur wad'u syai' fi ghairi meletakkan sesuatu bukan tepat pada tempatnya. Artinya ulama tahu kadarnya. Segini harus marah, ketika ini harus lemah lembut beginilah harus menghadapi orang nah seperti ini harus dan nah, seterusnya kapan ditempatkan hikmah kapan ditempatkan di dalamnya naam syiddah keras dengan ilmu yang ada pada mereka menempatkan sesuatu tepat pada tempatnya dalam landasan hukum kalau subhanahu wa ta'ala kata Allah subhanahu wa ta'ala وتلك الأمثال ندربها للناس وما يعقلها إلا العالمون Nah, demikianlah permisalan yang kami buat kepada Allah kepada umat manusia. Ada permisalan dalam Al-Quran yang lebih banyak. Al-Anfal di dalam Al-Quran. Peribahasa, kata mutiara, hikmah dan pelajaran Kemudian, wala yaqiluha illa al-alimun dan tidak ada yang mengakalinya, ya tidak ada yang memahaminya, ya akal ya faham. Kecuali orang-orang yang berilmu. Kecuali orang-orang yang berilmu. Ikhwan kira barakallahu fikum. Al-Imam Al-Qayyim Allah taala menyebutkan bahwasanya dalil atau enam tak satu dalil pun yang datang baik itu Al-Qur'anul Karim ataupun hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mengunggulkan akal yang mengunggulkan akal. Artinya dalil yang hanya mengkhususkan akal saja sebagai sesuatu, nah satu-satunya pujian yang tidak ada. Kalau kita lihat dari hadis, saya katakan itu Namun Allah Subhanahu wa taala juga Nabi Shallallahu alaihi wasallam malah justru memuji orang yang memiliki akal, bukan akalnya satu-satunya. Tapi memuji orang-orang yang berakal dan itu banyak. Termasuk hadis ini, ada termasuk ayat ini yang yaqiluha illa Dan tidak ada yang mengakalinya, yang eh, memahaminya kecuali orang-orang yang berilmu. Artinya bahwasanya nah pondasi ilmu ikhwanul kiram yang membuat seseorang itu akalnya tinggi, eh, tingkat kecerdasannya lebih daripada rata-rata dengan apa? Dengan ilmu. Nah, dengan ilmu. Jadi dari ayat ini Allah Subhanahu wa taala memuji tentang orang yang berilmu memiliki akal yang lebih daripada enam keumuman orang. Kebalikannya bahwasanya orang-orang kafir dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala karena mereka tidak berakal. Ada akalnya tapi tidak digunakan sebagaimana mestinya. Orang kafir tidak berakal. Allah Subhanahu wa taala, "Wa laqad dara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins lahum qulubun la yafqahuna biha." Nah, Sungguh kami masukkan ke dalam neraka kebanyakan dari jin dan manusia. Mereka memiliki hati namun tidak memahaminya. ya memiliki akal tapi tidak digunakan dengan sebagaimana mestinya. Juga kata Allah Subhanahu wa taala, Wakolu orang penduduk neraka mengatakan, laukunna nasma'u au naqilu ma kunna fi ashabis sa'ir." Penduduk neraka dalam bentuk penyesalan mereka ucapkan kata ini. Seandainya kami mendengar serta berakal, laukunna nasma'u au naqilu." Seandainya kami mendengar, seandainya kami berakal, "Ma kunna fi ashabis sa'ir." Niscaya kami tidak akan masuk ke dalam neraka. Niscaya kami tidak termasuk penduduk neraka. Nah, artinya menurut berat sendiri mengakui bahwasanya karena kami tidak memiliki akal atau ada akal namun kami tidak mempergunakan sebagaimana mestinya. Nah, kami harus kepada Allah Subhanahu wa ke dalam neraka. Jadi orang yang masuk ke dalam neraka adalah orang-orang yang tidak berakal. Kebalikannya dalam ayat ini memuji bahwasanya orang yang paling berakal adalah para ulama. Ma yaqiluha illa al-alim. Kemudian beliau sedang menyebutkan kepada kita tentang pujian Allah, pujian Rasulnya Shallallahu Alaihi Wasallam tentang orang-orang yang berilmu. Namun ingat tidak setiap ilmu, tidak setiap orang yang memiliki ilmu dipuji. Namun yang diinginkan adalah ilmu syar'i. Sebab bahasa penulis beliau mengikat di atas. Dari judul bab dari simbol beliau sebutkan bahwasanya ilmu yang diinginkan di sini ilmu syar'i, tidak semua ilmu. Nabi Muhammad memiliki ilmu dunia pengetahuan tentang dunia juga dikatakan dia adalah orang alim tidak Al-Quran dan As-Sunnah memuji orang alim namun yang diinginkan dengan ilmu adalah ilmu kitab dan As-Sunnah yakni ilmu syar'i nanti agar kita tidak salah paham agar kita kita tidak gagal paham bahwasanya ayat-ayat yang memuji tentang ulama hadis-hadis yang menjunjung tinggi para ulama adalah ulama nah ilmu agama ilmu kitab dan sunnah. Berikutnya lagi, <coughs> masuk ujian tentang ilmu atau orang yang nak berilmu adalah orang yang paling tinggi akalnya. Wa qala subhanahu wa ta'ala, "Inna fi dzalika la ayatin lil 'alimin." Lil 'alimin. Alim jamaah muzakkar salim. Nah, sesungguhnya dalam hal tersebut terdapat tanda-tanda kebesaran bagi al-alimin, Eh, hanya orang-orang yang ber, berilmu saja, orang-orang alim saja yang bisa mengambil pelajaran. Nah, ini semuanya pujian dari Allah Tabaraka wa Ta'ala dalam Al-Quran Al-Karim tentang kalangan ulama. Ulama yang mengambil istimbat dan kitab dan sunnah, ulama yang paling paham tentang keinginan Allah dan Rasulnya, para ulama lah yang paling berakar di antara sekian banyak umat manusia. Ini motivasi kepada kita, ikhwanil kiram, begitu tinggi pujian Allah Subhanahu wa taala kepada ilmu, sekaligus orang-orang yang memikul ilmu. Kalau begitu, nah jadilah kita bagian daripada orang-orang yang diberikan anugerah oleh Allah Subhanahu wa taala ilmu dengan cara menuntut ilmu, belajar, hadir ke majelis ilmu. Nah, tempuh seluruh jalan-jalan yang mengantarkan kita untuk bisa menggapai nah predikat ahli ilmi. Nah, kalau kita bisa bahwa ini adalah bagian daripada simbol dakwah ahlu sunnah rutinitas mereka dalam mengkaji ilmu beliau lanjutkan lagi bab ini tergolong panjang beliau bawakan nah dalil bagi Al-Quran dan sekarang kita akan baca dari beberapa hadis dan juga kalam penukilan dari kalam nanti yang kamu nabi ilmi aibon lianna sabilun ilal jannah ahlu sunnah tidak dakwah sunnah. Memberikan perhatian khusus kepada ilmu juga dikarenakan itu adalah jalan mengantarkan kepada surga. Nah, ilmu adalah jalan mengantarkan kepada surga. Ikhafidin ini adalah ucapan Rasulullah SAW dalam membacanya. Nah, wahai para penuntut ilmu, surga di hadapan mata kalian jangan menyanyiakan hal tersebut. Kemudian dia mengatakan bahwasanya menuntut ilmu adalah jalan yang mengantarkan kepada surga. Jangan kita tinggalkan jalan tersebut. Jangan kita berpaling meninggalkan atau membelakangi jalan tersebut. Jangan. Selama Allah Subhanahu wa taala telah memiliki kita di antara para penuntut ilmu yang belum tentu Allah pilih orang lain. Kalau kita menghitung tentang populasi para penuntut ilmu, khususnya penuntut ilmu agama, penuntut ilmu sunnah, wabah sangat sedikit. Sangat sedikit. Lebih orang di, di luar sana atau mayoritas penduduk dunia, nah mereka adalah menempuh jalan untuk mengantarkan kepada dunia mereka. Kesejahteraan dunia saja. Artinya ini motivasi bahwa ketika Allah memilih kita sudah berada di atas jalan yang mengantarkan kepada surga di jalan menuntut ilmu jangan sia-siakan pertahankan Kemudian kita bahwa jalan menuntut ilmu saja, tidak selalu yang bagus. Ada godaan, ada coba, ada rintangan. Nah, entah itu dari keluarga yang menghalangi kita untuk menuntut ilmu, atau keadaan ekonomi yang menghalangi kita untuk datang ke menuntut ilmu, kita lebih memilih untuk nah, mencari dunia. Al-Muhim jangan. Karena belum tentu Allah Subhanahu Wa Taala nah memilih orang <clears throat> atau nah, ketika Allah Subhanahu Wa Taala memilih kita jangan sampai Allah Subhanahu wa taala menggantikan kita dan memilih orang lain untuk masuk di posisi kita. Wallahu musta'an. Berdasarkan akan dalilnya bahwa saya menuntut ilmu adalah jalan menuju kepada surga. Kata kala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wa man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahhalallahu lahu tariqan ila jannah." Sahhalallahu lahu bihi tariqan ila jannah. Nah, hadisnya dari Imam Muslim dari Abu Hurairah. Kata beliau, barang siapa yang menempuh suatu jalan dia mencari ilmu pada jalan tersebut niscaya Allah akan mudahkan bagi dia untuk jalan menuju kepada surga hadis yang luar biasa hadis yang membuat para penuntut ilmu tetap tabah dan sabar di atas titian menuntut ilmu dengan segala cobaan dan rintangan walau menuntut ilmu tidak mudah nah mungkin aja orang luar sana, orang ini tiap hari belajar, tiap hari menuntut ilmu, tiap hari di majelis ilmu. Di sisi lain orang lain mengejar dunia mereka. Sebagaimana mereka yang mengatakan bahwasanya ya jemaah orang sudah sampai di bulan, kalian hanya mengkaji. Nah ini ini ini dikatakan oleh Syekh Albani terkadang di, dijuluki demikian. Ya jemaah orang, orang sudah sampai di bulan, kalian hanya mengkaji apa yang dibalik rok wanita tentang darah haid, darah nifas. Nah, tak peduli apapun kata orang, kalau kita menuntut ilmu. Karena kita yakin percaya dengan berita dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwasanya jalan yang kita titi ini adalah nah jalan yang kita sedang berada di atasnya adalah jalan yang mengantarkan kepada keselamatan. Surga Allah Subhanahu Wa Taala. Itu cita-cita paling tertinggi dari setiap insan yang beriman kepada Allah dan hari akhir surga itu yang kita cari. Apapun cobaannya, apapun tertentangannya, hadapi Semua kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis. Nah, <clears throat> kata beliau, hujibatil jannatu bil makarih wa hujibatil naru bisyahwah. Hujibat. Nah, diliputi, ditutupi. Eh, surga kata Allah Subhanahu wa taala diliputi dengan hal-hal yang dibenci. Artinya ketika menuntut ilmu tentunya kita akan dapat hal-hal yang mungkin kita akan benci. Nah, kita tidak sukai sebagai kita saya ada kisah yang dibawakan oleh Syekh Nabil Rahmatullahi ada. Nah, di dalam mukaddimah kitab Al-Jami' Sahih, cetakan awal punya beliau. Bercetakan di situ bahwa nah terkadang beliau punya punya sakit yang beliau derita tahunan. Terkadang ketika sakit tersebut kambuh atau kumat, Nah membuat beliau betul-betul sakit kepala yang sangat luar biasa. Lalu ketika menjelang sholat sudah dikumandangkan azan. Nah kepala beliau sakit luar biasa. Yang katakan kalau seandainya ini pada orang biasa, nah mungkin sudah tapi belum tentu bisa dia mampu menghadapi sebagaimana di hadapi oleh Syekh Muhammad orang yang Taala. Akhirnya terbentuk dalam pikiran beliau bahwasanya aku punya udara aku sakit. Nah, Aku punya alasan untuk tidak menghadiri sholat jamaah. Aku pun punya punya udur di hadapan Allah. Aku tidak nah, menyampaikan pelajaran kepada murid-muridku. Namun setelah beliau duduk merenung, ketika diterpa, diterpa dengan rasa sakit tersebut bahwasanya aku punya murid di luar sana yang sedang menunggu aku di masjid yang berdatangan dari seluruh penjuru dunia mereka datang dari timur, dari barat. Datang ke tempat ini tidak lain dan tidak bukan kecuali untuk menuntut ilmu. Yang menunggu aku keluar sampai mereka menimba ilmu dari aku. Karena datang dari tempat yang jauh, mereka meninggalkan keluarga mereka, kampung halaman mereka, pekerjaan mereka, meninggalkan enam kesenangan duniawi mereka, datang ke tempat ini hanya untuk menuntut ilmu, tidak ada yang lainnya. Nah, akhirnya berumah hasabi. Beliau sendiri bahwasanya ketika aku tidak hadir satu hari saja membuat murid-muridku rugi, rugi waktu. Akhirnya beliau memaksakan diri untuk tetap keluar. Beliau katakan dalam tulisan beliau tersebut, beliau jalan sempoyongan sampai-sampai hampir jatuh di jalan. Nah, namun tetap beliau bersadar. Al-Muhim yang yang beliau inginkan adalah tetap menyampaikan ilmu kepada murid-murid beliau yang datang ke tempat beliau dengan tujuan itu tidak ada yang lain. Akhirnya beliau berhenti sholat sholat jemaah dengan keadaan yang sangat berat beliau katakan. Kemudian ketika selesai sholat, beliau duduk di kursi kehormatan beliau di tempat beliau biasanya menyampaikan taklim. Ketika beliau membuka buku, kemudian terpampang di depan beliau buku hadis. Tidak mana beliau membaca Qala Imamul Bukhari rahimahullah. Kata Syekh tiba-tiba sakit kepalaku hilang sebutkan di akhir kita tersebut bahwasanya wawa ya ikhwan menuntut ilmu berbarokah. Nah, bahkan sakit pun bisa hilang dengan sekedar mendengar dari Imam Bukhari. kalau Imam Bukhari rahimahullah taala. Seketika itu kepala beliau, nah artinya sakit kepala beliau hilang. Hilang. Dengan mengkaji ilmu agama, dengan membaca enam hadis Rasulullah saw. Ini iya, sih ikhwan orang, tetapi mungkin kita di luar sana ada ada penghalang untuk mendatangi majelis ilmu. Entah ada sedikit problem dengan istri, dengan anak, dengan keluarga. Nah, ada beban pikiran. Wallahi, menuntut ilmu tempatnya mencari ketenangan. Yang belum tentu kita dapat di, di tempat lain. Ahli dunia sana mereka mencari ketenangan dengan dengan makan, dengan minum, dengan harta. Nah, pergi ke tempat rekreasi, mencuci mata, ahlul ilmi, para penuntut ilmu tahu di mana dia mencari ketenangan. Kata Nabi Shallallahu Alaihi wa alihi Wasallam, "Wa majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitab Allah wa yatadarasunahu bainahum illa nazala alaihimus sakinah." Perhatikan sakinah. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidaklah berkumpul sekelompok sekelompok kaum berumah dari rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala mempelajari Al-Qur'an sesama mereka membacanya di antara mereka melainkan akan turun ketenangan ketenangan nah dan itu kita rasakan dan itu kita rasakan hadir ke majelis ilmu nah masalah kita di rumah dia tetap tetap akan tinggal di rumah bisa jadi bahkan kita mendapatkan solusi dan jalan keluar masalah kita tersebut ketika kita kita hadir menuntut ilmu Berbeda dengan enam, sebagian orang mencari ketenangan dengan cara pergi ke tempat maksiat, pergi ke tempat yang sia-sia membuat waktu. Mungkin ketika mereka rekreasi, hilang masalah, pulang kembali ke rumah masalah tetap ada, tidak hilang. Cuma cuma enam ter terpalingkan dari benak sementara. Adapun menuntut ilmu Allah hilang. Hilang. Karena solusi datang dari Nah, masalah datang dari Allah Subhanahu wa taala. Kepada Allah juga kita meminta solusi dan jalan keluar dan itu adalah pada ilmu. dan tidak ada ruginya tidak ada ruginya datang ke tempat naam menuntut ilmu akan datang nanti motivasi bahwasanya oh, Syekh Mukbir beliau katakan seandainya seandainya kita di, diiming-imingi untuk diberikan dunia serta isinya demi untuk menuntut ilmu wallahi rugi kita lebih memilih untuk menuntut ilmu karena dunia yang ada di tangan kita suatu saat akan habis akan hilang nah sebenarnya kita makan Kemudian sisa harta yang kita cari dengan jumlah yang sangat banyak suatu saat bukan punya kita, punya punya ahli waris kita, anggota keluarga kita. Dan kita lanjutkan kata Syekh Abu Bakar Abdul Razzaq An-Nahmi hafizahullah taala wa yahtamuna bil ilm mereka al sunnah juga memberikan perhatian khusus dengan ilmu المهم Lianahum bihajatin ila ilmi aidan. Karena semuanya mereka butuh kepada ilmu juga. Kita katakan kemarin perkataan dari Imam Ahmad rahimahullah taala manusia butuh kepada makan paling dua atau tiga kali sehari cukup. Nah, namun kebutuhan kita kepada ilmu setiap tarikan nafas kita kita butuh kepada ilmu. Dalam keadaan senang kita butuh kepada ilmu, dalam keadaan susah kita butuh kepada ilmu dalam keadaan kita sehat kita butuh kepada ilmu dalam keadaan sakit kita butuh kepada ilmu itu sama butuh dengan nah artinya itu itu bisa kita gapai dengan cara belajar pakai belajar jangan sampai kita tersibukkan dengan kegiatan-kegiatan yang lainnya فهم واقفون في وجه أهل الباطل من wa وصوفية وحزبية فيحتاجون إلى أن يتزودوا من ilmi mereka yang ahlul ahlul ahlul sunnah kenapa mereka perlu banyak ilmu karena mereka akan menghadapi ahlul batin mulai dari kaum syiah, sufi, hizbi dan mereka membutuhkan sesuatu untuk mereka membutuhkan sesuatu dari membekali diri mereka dengan ilmu mungkin bukan mungkin bukan ahlul batin dari kalangan syiah, sufi, hizbi musuh terbesar kita ada musuh yang besar daripada kita yakni musuh tak kasat mata syaitan juga kita butuh dengan ilmu kita butuh dengan senjata yang bisa nah mengalahkan musuh-musuh kita baik itu Abdul batil yang tampak di hadapan mata ataupun musuh tak kasat mata seperti iblis alaihi Allah dan bala tentaranya itu semuanya bisa kita hadapi dengan ilmu. Dengan ilmu. Yang mana peperangan kita dengan Abdul batil peperangan abadi, tidak ada berhentinya. Kita butuh senjata. Kita butuh perisai. Untuk bisa menghadapi musuh-musuh kita. Kai yarifuna mukhalifin li raddiha bil adillah. Agar supaya mereka mengetahui tentang syubhat syafna, syubhat atau kesamaran dari orang-orang yang menyisihi, agar bisa membantahnya dengan dalil-dalil. Nah, benar ya. gitu. Alhamdulillah sebagian kita namun kita telah melewati dakwah dalam kurun waktu yang tidak sedikit. Nah, alhamdulillah. Kemudian juga beberapa kali fitnah telah kita lewati dan Allah Subhanahu wa taala alhamdulillah menyelamatkan kita dari antara fitnah-fitnah yang sempat memakan korban. Dan mungkin bisa jadi bahwa orang-orang yang menjadi korban ketika datang fitnah adalah orang-orang yang yang mungkin kita tahu orang yang tidak peduli dengan ilmu, malas-malasan menuntut ilmu, hanya sekedar masuk di lingkaran ahlu sunnah wal jamaah, tapi dari sisi ilmu dia sepelekan nah jarang taklim punya ilmu tidak diamalkan dan seterusnya karena tidak peduli dengan ilmu menyepelekan ilmu dan itulah korban atau mangsa dari fitnah karena beliau katakan di sini bahwasanya ahlu sunnah mereka berhadapan dengan ahlul batil yang mana ahlul batil terus menebar syubhat dan kesamaran nah kalau orang yang tidak punya pondasi ilmu dia akan termakan dengan syubhat akan termakan dengan fitnah. Yang selamat dari fitnah hanyalah orang-orang yang berilmu. Yang bisa menepis syubhat, yang bisa menangkal kesamara dengan dari terlebih di sini lirad bihabil adillah yang bisa menolaknya dengan dalil-dalil. Wa la yakunu dzalika illa min ilmi syar'i. Dan hal itu tidak akan terjadi kecuali orang-orang yang mendalami ilmu syar'i. Taballu. Nah, menekuni berenang ke dalam dasar lautan ilmu. Liyauddu ala ahli bid'ah wal ahwa syubhatahum wa bid'ahum bil hujjatil wal burhan. Agar supaya mereka bisa membantah ahlul batil, ahlul bid'ah, ahlul ahwa syubhat syubhat mereka kalau kebidahan dan pengikut hawa nafsu, syubhat-syubhat mereka, kebidahan-kebidahan mereka dengan argumen yang kuat dengan hujah dan burhan dengan ilmu kama fa'ala dzalika ulama al-mutaqaddimuna rahimahumullah sebagaimana yang ditempuh yang diperbuat oleh kalangan ulama kita terdahulu semoga Allah merahmati mereka kalau disebutkan orang-orang tersebut maksudnya orang-orang yang selamatkan nah kalau orang yang Allah selamatkan mereka dari fitnah artinya semua orang terfitnah kita di zaman kita sekarang ini orang terdahulu dari kalangan ulama di zaman terdahulu semua terfitnah Kemudian menerangkan mereka adalah ini dia ilmu. Kalimah Syafi'i, kalimah Syafi'i, wal Imam Malik, wal Imam Ahmad bin Hanbal, وشيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم وابن كثير وابن الوزير والصنعاني والشوكاني وغيرهم رحمهم الله جميعا Nah, orang-orang yang selamat dengan ilmu ketika diterpa fitnah seperti Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Ahmad bin Hanbal, seperti Syekhul Islam Ahmad bin Abdul Halim bin Taimiyah, Imam Ibnu Qayyim, tentang muridnya Syekhul Islam Ibnu Qayyim, Ibnu Katsir, Ibnu Wazir, Yamani, As-Sun'ani, Syaukani dan selain dari mereka semoga Allah merahmati mereka semuanya. Nama-nama yang disebutkan di sini adalah nama-nama yang nah kita jadikan sebagai panutan dan suri tauladan dalam ilmu dalam menuntut ilmu, mengamalkan ilmu, mendakwakan ilmu, menyebarkan ilmu. Intinya dari hal ini kita ambil pelajaran bahwa ilmu adalah senjata untuk bisa menghadapi musuh-musuh kita. Nah, musuh kita di hadapan kita banyak sekali dari kalangan orang kafir yang tidak henti-hentinya untuk memusuhi agama Islam. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Walan tarda ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum." Orang Yahudi dan orang Nasara tidak akan tinggal diam sampai kalian mengikuti agama mereka. Nah, dan kita ambil pelajaran dari sejarah Islam semenjak zamannya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika orang kafir menghadapi orang Islam, mereka selalu kalah dalam perang fisik, selalu kalah nah, badan sebagai buktinya bahkan malaikat turun memberikan pertolongan kepada orang-orang Islam di perang Ahzab juga Allah Subhanahu wa taala meluluh lantahkan orang-orang nah gabungan kelompok yang bersatu padu melawan orang-orang naam muslim ini dia kalau kontak fisik orang kafir kalah mereka akan hal itu namun mereka tidak berhenti untuk memerangi orang-orang Islam terkadang dari sisi yang kita tidak sadari bukan dengan kontak fisik perang opini. Nah, perang urat saraf memasukkan kepada kaum muslimin, syubhat memasukkan kepada kaum muslimin, tontonan. Nah, yang ikhwan kiram yang merusak tontonan yang tidak menentu. yang merusak dan itu semuanya tidak bisa diketahui kecuali dengan orang-orang yang berilmu saja yang nah, yang mengetahui bahwasanya itulah tipu daya dari musuh-musuh Allah orang kafir dan juga orang musyrik Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa la yazaluna yuqatilunakum hatta yaruddukum an dinikum in istata'u." Ya, orang musyrik tidak akan tinggal diam sampai mereka mengembalikan kalian ke agama mereka semampu mereka. Ya, orang kafir dari kalangan Yahudi dan Nasara musuh kita. Kata Allah Subhanahu wa taala tadi. Nah, orang musyrik juga musuh kita. Mereka tidak akan pernah tinggal diam sampai mereka kembalikan kita kepada agama mereka. Ahlul batil juga musuh kita dari kalangan mubtadi'ah. Nah, Kemudian yang tak kasat mata juga tidak pernah istirahat dalam menggoda kita, mengganggu kita, menyesatkan kita. Iblis alaihi laknatullah. Musuh sudah segala arah. Kalau kita tidak membekali diri kita dengan senjata dan perisai, tidak kita selamat dari musuh yang datang bersenam sini berganti. Pagi, siang, sore, malam musuh yang kita hadapi. Butuh kita dengan fondasi, butuh kita dengan senjata, yakni ilmu. Kata berikutnya, Wal ilmu inda ahli di tabel arfa minal karosi wal manasi. Nah, beliau masuk lagi kepada kita tentang ungkapan yang begitu indah. Ilmu di sisi ahli sunnah lebih, mereka anggap lebih tinggi daripada kursi dan jabatan. Nah, di luar sana orang berebut, berebut posisi, berebut jabatan. Bahkan dengan cara yang tidak halal gontok sana, gontok sini, tendang sana, tendang sini, sikut sana, sikut sini. Demi apa? Untuk mendapat posisi dan jabatan. Akan menjadi orang nomor satu di tempat tinggalnya. Akan mendapatkan nama. Jaminan kehidupan dengan harta yang melimpah. Nama alusina tidak. Mereka tidak cari itu. Mereka cari hanyalah ilmu. Silahkan di luar sana kalian berperang dengan nah mencari dunia kalian. Ahli sunnah hanya yang mereka cari adalah ilmu. وفي الصحيحين عن معاوية رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يريد الله به خيرا يفقهه في الدين Nah, dibawakan dalilnya bahwasanya dalam uh, Sahih Bukhari dan Sahih Muslim dari Muawiyah bin Sufyan Sahihain dari dari Muawiyah di luar Sahih dari Imam Ahmad dari Ibnu Abbas dengan hadis yang sama Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, barang siapa yang Allah kehendaki bagi dia kebaikan, Allah akan pahamkan dia agama. Cermati baik-baik hadis ini. Kebaikan Allah pada seorang hamba bukan dengan harta kekayaan, bukan. Wa ilah kafir lebih kaya daripada nah, orang Islam. Orang Islam kata-kata miskin. Berita tentang para sahabat membuktikan akan hal tersebut. Bahkan dari kita Muhammad SAW miskin. Nah, kata beli para. Bukti kebaikan Allah pada seorang adalah bukan dengan dijadikannya sebagai nama orang terkenal di tempat tinggalnya. Namun bukti kebaikan Allah pada seorang hamba adalah dengan dipahamkan kepada dia agama. Nah, dipahamkan kepada dia agama. Kalau seandainya diberikan di, di, ada ada sayembara diberikan pilihan bahwasanya wali pulang, engkau mau memilih antara memahami agama atau dijadikan sebagai orang terkaya Orang yang berakal setelah mendengar berita dari Nabi SAW semacam ini, nah dia tentunya begini, Mending aku jadi orang. tapi ada diberikan pilihan bahwasanya engkau menjadi orang kaya tapi bodoh agama atau orang miskin tapi pandai agama. Ya, ada ada ada kesempatan, ada peluang untuk tetap menuntut ilmu. Orang yang berakal setelah mendengar berita seperti ini dia lebih nah, menuntut ilmu dengan keadaan apapun. Kaya atau miskin tak peduli, yang penting menuntut ilmu. Yang penting tetap mengkaji ilmu Allah Subhanahu wa taala. Nah mungkin cukup tak terasa sudah lewat waktunya. Nah insya Allah apa yang telah kita kaji pada pertemuan kita malam hari ini bermanfaat.